Barakallahu fiikum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Qawaidul Arba. Empat kaidah, kaidah di dalam memahami Islam. Di mana telah disebutkan bahwasannya kitab ini berisi tentang penjelasan tauhid dan juga penjelasan asyirik. Di mana mengetahui tauhid dan juga mengetahui kesyirikan ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan dan harus diketahui oleh seorang muslim. Sehingga dengan mengetahui tauhid, dia berusaha untuk melaksanakan tauhid dengan sepenuhnya, dengan sempurna mungkin. Dan dengan mengetahui kesyirikan, dia berusaha untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Dikarenakan inilah jalan keselamatan seorang hamba tatkala dia melaksanakan tauhid dan menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala membuka kitabnya dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim dikarenakan ada faidah-faidah yang telah disebutkan. sebutkan. Di antaranya bertabaruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala, mengambil barakah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti kitab Allah, juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan dalam mukadimahnya, pendahuluannya, pembukaannya, As'alullah al-Karim رب al Azim أن يتولاك dunya wal akhirah. Dia mengatakan, saya meminta kepada Allah yang maha mulia, Rabb, Arsh, yang maha besar, yang besar. Di mana Al-Arsh, ini merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar. Ayyatawallaka fid dunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjagamu di dunia wal akhirah dan di akhirat. Pembukaan yang menunjukkan perhatian dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pengarang kitab ini kepada para tulab ilmi, kepada para murid-muridnya, kepada para pembaca dan para pendengar. Beliau mendoakannya. Nah, membuka kitabnya dengan doa kepada para pembaca, kepada para tulabul ilmi, para penuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjagamu di dunia. Nah, di mana suatu keutamaan tatkala Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Allah menjaga agamanya dan juga Allah Subhanahu wa taala menjaga di dunianya. Di mana seorang kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah menjaganya, niscaya Allah akan mengeluarkan daripada kegelapan menuju cahaya. Allah mengatakan dalam ayatnya, Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ila nur. Allah Subhanahu wa taala adalah wali orang-orang yang beriman yang mengeluarkan daripada kegelapan menuju cahaya. Dari kesatan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tatkala seseorang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kebahagiaan di dunia dan di akhirat tidak mendapatkan kecelakaan selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan hidayah. Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan taufik dan juga Allah mudahkan di atas manhaj yang benar. Nah, dalam agama ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam jannah, dikekalkan dalam jannah yang tidak ada ketakutan padanya, tidak ada kecelakaan, tidak sakit di dalamnya, dan juga tidak mengalami masa tua dalam jannah. Nah, ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan saya mendoakan supaya Allah menjaga kita di dunia dan di akhirat. Di dunia senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga berjalan di atas manhaj yang lurus, manhaj yang selamat. Dan di akhirat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan dan dijauhkan daripada api neraka wa ayyaj'alaka mubarakan kunta. Kemudian doa yang kedua yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala mudah-mudahan Allah menjadikanmu orang yang mempunyai barakah, diberkahi dimanapun engkau berada. Nah, tentu barokah ini adalah puncak dari yang kita cari. Kita menginginkan umur kita barokah. Kita menginginkan pula harta kita barokah, rezeki kita barokah, dan juga ilmu kita barokah. Dan semua yang kita dapatkan, kita menginginkan semuanya barokah. Nah, di mana makna daripada barokah adalah subutul khair ilahi tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, maka yang kita cari daripada harta-harta kita, daripada umur kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi umur yang barokah, menjadi ilmu yang barokah dan juga harta yang barokah. Dikarenakan nikmat. Walaupun sedikit ilmu yang kita miliki, walaupun sedikit umur yang kita miliki, walaupun sedikit harta yang kita miliki, kalau seandainya barokah, maka nikmat. Nah, maka banyak di antara doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan barokah. Teh. Dan di antara sebab datangnya barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala yaitu dengan dia belajar dan juga mengajarkan ilmu. Seperti halnya Isa alaihissalam mengatakan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, وَجَعَلَنِي مُبَارُكًا mubarakan ainama kunt." Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku barokah, diberkahi dimanapun aku berada. Di mana Ibnu Qayyim rahimahullah wa taala mengatakan didapatkan barokah tersebut dengan belajar dan juga mengajarkan ilmu dimanapun dia berada. Nah, sehingga mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barokah dalam keturunan dan juga dimanapun dia senantiasa mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh mendoakan wa ayyaj'alaka mubarakan ma kunta. Mudah-mudahan Allah menjadikan engkau diberkahi dimanapun engkau berada. Kemudian doa selanjutnya. Wa iyaj'alaka mimman idha utiya syakar. Dan mudah-mudahan Allah menjadikanmu di antara orang yang apabila diberikan suatu nikmat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tentu ini kewajiban seorang muslim, seorang mukmin dia bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan dalam ayatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur kepadaku, niscaya sungguh aku pasti akan menambahkan nikmat kepada kalian. Dan apabila kalian kufur, sesungguhnya adabku sangat pedih. Sehingga banyak di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala perintah supaya kalian bersyukur. Faskur, faskuru lillah Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niscaya dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berterima kasih kepada kita. Washkuruli ashkur. Bersyukurlah kepada, Niscaya aku akan mensyukuri kalian. Berterima kasih kepada kalian. Nah, dan itu kewajiban seorang hamba. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah mengatakan dalam ayatnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak mampu, dia dapat menghitungnya. Dikarenakan sangat banyak sekali. Dari mulai kita lahir sampai kita sekarang ini. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Baik nikmat yang sifatnya lahir ataupun nikmat yang sifatnya batin. Baik yang zahir ataupun yang batin. Wasbaghu alaikum ni'amahu zahirata wa batinah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya bagi kalian. Baik yang zahir ataupun yang batin. Nikmat mata kita, nikmat telinga, tangan, kaki, dan semuanya. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga nikmat batin nikmatnya Islam, nikmatnya iman, nikmatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya khusyuk dalam beribadah. Ini semua nikmat-nikmat yang patut dan harus kita syukuri. Nah, di mana dengan kita bersyukur kepada nikmat-nikmat tersebut, Allah menjadikan pasti sungguh akan aku tambahkan nikmat kepada kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah tidak akan menyisi janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyisi janjinya. Inna Allahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah itu pasti dan pasti. Allah Subhanahu wa taala tidak akan dan tidak pernah menyisihi janjinya. Dan Allah berjanji bagi yang bersyukur kepadanya, Allah akan menambahkan nikmat kepada kalian. Nah, dan tentu bersyukur di sini bukan hanya dengan lisan saja. Saya bersyukur, kami bersyukur. Akan tapi bersyukur. Ini mencakup tiga hal. Mencakup hati kita, lisan kita, dan juga anggota perbuatan kita. Badan kita. Dengan lisan. Kita menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Mengucapkan Alhamdulillah. Tatkala mendapatkan nikmat, mengucapkan alhamdulillah ini di antara bentuk syukur dengan lisan-lisan kita. Atau kita membicarakan, mengucapkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ucapkanlah. Kita bersyukur. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada kita. Ini bentuk tahadus bin nikmah. Nah, seperti halnya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Ana sayyidu waladi Adam, wala fakhr." Saya di akhirat nanti sebagai pemimpin daripada Bani Adam dan saya disombong. Rasulullah mengucapkan ini bukan di kalangan kesombongan, akan tapi sebagai tahadus mengucapkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bukan kesombongan. Kalau saya kita mengucapkan alhamdulillah, saya bisa belajar ilmu agama. Alhamdulillah, saya bisa melaksanakan sholat. Alhamdulillah, saya mendapatkan hidayah. Kita ucapkan kepada teman-teman kita. Kita ucapkan kepada ibu bapak kita. Ini bukan kesombongan. Nah, akan tapi ini termasuk tahadus, mengucapkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Selama hatinya tidak ada sikap riah, ingin dipuji orang lain. Selama hatinya tidak muncul sikap ingin dipuji orang lain. Atau sikap sombong. Nah, maka ini syariatkan. Kita mengucapkan nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita selama tidak mengandung kesombongan ataupun ingin dipuji orang-orang lain. Nah, Kemudian juga bersyukur dengan lisan, dengan hati kita. Selain dengan lisan, dengan hati kita. Kita itiraf, mengakui semua nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin Allah. Dan apa-apa yang diberikan kepada kalian di antara nikmat-nikmat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakininya, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata kecerdasan kita. Bukan semata-mata kekuatan kita. Kita bisa sholat. Kita bisa puasa. Kita bisa melaksanakan ibadah yang lainnya. Kita mendapatkan harta. Kita mendapatkan ilmu lain sebagainya. Ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan menyadari ini semuanya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak bersombong. Mempunyai sikap sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga menumbuhkan sikap kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dialah yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Dialah yang memberikan nikmat-nikmat semuanya ini. Baik nikmat kesehatan, nikmat lapang, kesempatan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga dengan anggota badan kita bersyukur. Mata. Ini mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia ada bentuk syukurnya kita gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya. Bukan dipakai untuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun telinga. Begitupun lisan. Ataupun tangan, kaki, dan anggota semuanya. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Dikarenakan semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ na'im. Sungguh kalian pasti akan ditanya tentang nikmat-nikmat pada hari kiamat. Ditanya, apa kita menggunakan dengan sebaik-baiknya? Ataukah dipakai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nikmat umur. Nah, ilmu, harta dan sebagainya. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Abi Barjal aslami radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya an umrihi fi ma'afna tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan? Apakah semakin tambah umurnya, semakin tambah ketaatan, semakin banyak ibadah, ataukah semakin bertambah umur, semakin bertambah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian juga ditanya ilmihi fima fa'al. Tentang ilmunya, untuk apa dia lakukan? Apakah semakin bertambah ilmu, semakin banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia mengamalkan ilmunya ataukah ilmunya hanya sebagai pajangan saja? Hanya pengetahuan saja, tanpa ada amalan, bahkan bertambah jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipertanggungjawabkan. Nah, apakah hari ini mendapatkan ilmu tentang ini dia melakukannya ataukah dia dia melakukannya? Wa an malihi min aina min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dan juga ditanya tentang tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan dan dikemanakan dia keluarkan. Dua pertanyaan. Yang pertama dari mana dia dapatkan? Dan yang kedua, dikemanakan dia keluarkan. Apakah dia dapatkan dengan cara yang halal? Atau dengan cara yang haram? Dikemanakan dia keluarkan? Apakah dipakai untuk membantu fakir miskin? Anak-anak yatim? Atau dipakai untuk berdakwah ilallah? Ataukah dipakai untuk membantu kemaksiatan? Dipakai untuk kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an jismihi fi ma ablah. Dan juga ditanya tentang badannya, tentang anggota tubuhnya, untuk apa dia gunakan? Apakah dipakai untuk ibadah ataukah dipakai untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kewajiban seorang hamba dia bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan inilah tujuan diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpindah dari suatu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Selesai daripada ibadah ini, pindah kepada ibadah yang lainnya. Selesai melaksanakan sholat yang perlu, melaksanakan sholat-sholat yang wajib, yang sunnah. Selesai daripada melaksanakan kiam, siam, Ramadan. Sholat ataupun puasa. Ramadan, puasa yang wajib berpindah kepada puasa-puasa yang sunnah. Terbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan faida faragta fangsob, Apabila engkau selesai dari satu urusan, maka sungguh-sungguhlah untuk melakukan urusan yang lain. Apabila selesai daripada suatu ibadah, sungguh-sungguhlah, siap-siaplah untuk melaksanakan ibadah yang lainnya. Masih banyak ibadah-ibadah yang belum kita lakukan. Nah, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk syukur kita, berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan harta kepada kita memberikan rezeki kepada kita, kenikmatan yang berbagai macam rupa kenikmatan kepada kita semuanya. Nah, jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Allah katakan, "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila apabila kalian kufur, sesungguhnya adabku sangat pedih. Nah, dan juga kita lihat bagaimana umat-umat terdahulu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan siksa kepada mereka. Disegerakan dan diperlihatkan. Dikarenakan mereka tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang terjadi kepada umatnya Nabi Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka banjir. Sehingga menenggelamkan mereka. Dan juga bagaimana yang terjadi kepada kaum Ad. Kaum Samud. Nah, atau kaum Lut yang Allah angkat negerinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala balikan. Kemudian ditimpa dengan batu-batu. Dan juga bagaimana yang terjadi dengan Firaun dan juga kaumnya. Allah tenggelamkan pada suatu lautan. Nah, dan yang terjadi dengan Korun. Allah tenggelamkan bersama hartanya di bawah tanah. Nah, sebabnya tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka suatu kebahagiaan akan berubah menjadi suatu kesengsaraan tatkala seseorang tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam ayatnya wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi Allah fa'adaqaha al libasal Al khawf bima kanu yasnaun. Allah Subhanahu wa taala membuat misal suatu kampung yang asalnya aman, tenang, tenteram. Bahkan datang rezekinya dari segala penjuru dunia. Melimpah luah rezekinya. Kemudian penduduk kampung tersebut kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak berterima kasih terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah bima kanu yasna'un. Akhirnya Allah timpakan kepada mereka rasa ketakutan, rasa kelaparan terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, berubah total yang asalnya penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman berubah menjadi kampung yang penuh dengan kesengsaraan, kelaparan, rasa ketakutan. Sebab utamanya dikarenakan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak syukuri. Nah, syukuri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nikmat sabar, nikmatnya masa muda, kesempatan, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kebanyakan manusia lalai, terlupakan daripada nikmat ini. Sampai Rasul mengatakan nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas asyihatu wal qarab. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa terhadapnya. Nikmat sihat, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat. Banyak di antara manusia lupa terhadap dua nikmat ini. Tatkala mereka sehat, lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia sempat, dia pun lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang dipakai untuk lag, untuk permainan, untuk senda gurau, apalagi untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal kalau seandainya kedua nikmat ini dicabut darinya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, niscaya dia akan menangis, akan menyesal dengan penyesalan yang sangat. Kenapa dulu saya tidak beribadah? Kenapa saya? Kenapa saya dan sebagainya. Nah, maka ikhwah fillah barakallahu fikum wal akhwatu fillah. Nah, kita gunakan nikmat kesehatan ini nimbal kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan untuk talabul ilmi menuntut ilmu, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan dibiarkan begitu saja. Jangan dipakai untuk leha-leha. Jangan dipakai untuk senda gurau permainan, apalagi dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Nah, dikarenakan kita tidak mengetahui kapan ajal menjemput kita. Sudahkah ada persiapan untuk menjemput ajal tersebut? Nah, naudzubillah kalau seandainya ajal menjemput kita dalam keadaan kita mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idah betulia sabaroh Dan mudah-mudahan Allah menjadikan engkau orang yang apabila diuji dia sabar. Wa idza adnaba istighfaroh. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan engkau yang apabila dia melakukan dosa, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i salas unwanu sa'adah. Sesungguhnya tiga perkara itu merupakan alamat kebahagiaan. Apabila diberi nikmat dia bersyukur. Apabila diberikan ujian dia bersabar dan apabila dia melakukan dosa, beristighfar, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tiga ini merupakan alamat kebahagiaan. Tapi insyaallah ilahuna. Ya, sampai di sini kita sambung penjelasan yang lebih lanjut lagi tentang kesabaran dan juga tentang istighfar pada pertemuan yang akan datang. Allah taala alam.